الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رجع للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khotal Islam dimanapun Anda Sebagaimana yang kami sampaikan Untuk di program kajian ilmi kita selanjutnya pada Selasa pagi hari ini kajian rutin dari bahasan Al-Kabair bersama Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullah dan telah terkoneksi kita bersama beliau kita coba untuk menyapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Nah, eh, kami mohon maaf, kami coba untuk eh, menyapa kembali beliau. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas keluangan waktunya di pagi hari ini dan kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan uh, di pagi ini dan kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau di uh, penghujung acara untuk sesi interaktif. silahkan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Kami persilakan Ustaz Falitafadhol Mashkura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pendengar Radio Roja yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam kajian rutin yang kita adakan setiap Selasa pagi membahas tentang al-kabair. dan pada pagi ini insya Allah kita akan meneruskan gajian kita sebagaimana biasa. Sudar mengingat bahwa pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-56 yaitu eh, memakai sutra dan emas bagi kaum laki-laki dan kita sudah jelaskan bahwa itu termasuk salah satu di antara dosa-dosa besar yang mendapat ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan Al-Kabiratu As-Sabi'atu wal, Khamsun. Dosa besar yang ke-57 dan nanti akan kita lanjutkan dengan dosa besar yang ke-58 Al-Kabiratu As-Saminatu wal Khamsun. Dosa besar yang ke-57 ini adalah ibaqul abdi yaitu hamba budak sahaya yang melarikan diri. Ini merupakan salah satu di antara bentuk kedurhakaan seorang budak sahaya terhadap tuannya, yaitu dia melarikan diri dari tuannya. Ada banyak sekali ancaman dari uh, Rasulullah SAW berkaitan dengan dosa ini, yaitu dosa budak yang melarikan diri. Dalam sebuah hadis Nabi mengancamnya dengan perbuatan kufur. Dalam hadis yang lain Nabi saw mengancamnya dengan lepasnya dia dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi mengancamnya dengan tidak diterimanya solat hamba yang melarikan diri dan di dalam riwayat lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengancamnya dengan e, masuk api neraka. Jadi ini adalah ancaman-ancaman yang berat bagi budak-budak yang melarikan diri dari tuannya. Karena budak ini adalah milik tuannya, dia seperti barang yang dimiliki oleh majikannya ataupun tuannya yang boleh diperjualbelikan, milik mutlak ya, milik mutlak dari tuannya. Maka e, perbuatan budak ini melarikan diri ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaannya kepada tuannya. Sementara tuannya lah yang bertanggung jawab e, atas dirinya. Tuannya lah yang bertanggung jawab atas diri budak ini, mulai dari kebutuhan makan dan minumnya, tempat tinggalnya dan seterusnya. Nah, larinya dia dari eh, tuannya ini merupakan salah satu bentuk kufur nikmat. Ya kufur nikmat ya, uh, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Ya wa in wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan jika kamu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Ayyuma abdin abaqa min mawalih faqad kafara hatta yarji'a ilaihim." Siapa saja budak yang melarikan diri dari majikannya, dari tuannya, maka ia telah kufur. Ia telah kufur terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia telah melanggar, dia telah durhaka, dia telah melakukan suatu kejahatan dan dosa besar. Ia dengan melarikan diri dari tuannya. Dan baru ia dia lepas dari kekufuran itu hingga ia kembali kepada tuannya hatta yarji'a ilaihim jadi budak yang melarikan diri dari tuannya kalau dia ingin bertaubat, maka taubatnya itu syaratnya dia harus kembali kepada majikannya. Ya. Itu merupakan syarat taubatnya, dia kembali kepada tuannya. Ya, karena dosa-dosa yang berkaitan dengan uh, hak orang lain, maka uh, syarat taubat itu bertambah satu, dia yaitu dia harus mengembalikan hak itu kepada pemiliknya. Nah, di dalam hal ini dirinya adalah hak bagi uh, tuannya. Maka dia tidak ada uh, tidak akan disebut uh, bertobat dengan taubatan nasuha hingga dia kembali kepada tuannya, hingga dia kembali kepada tuannya. Nah, ini ancaman yang berat. Nabi mengatakan fakot kafaro sama seperti dosa besar dosa besar lainnya. Ya seperti misalnya orang yang mendatangi dukun, Nabi mengancamnya waman atakah man atakahinan fasadda kabi yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa saja yang mendatangi dukun dan membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur eh, dengan ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Meskipun kekufuran yang kita maksud di sini bukanlah kafir keluar dari Islam. Ya tentunya ya budak yang melarikan diri dari tuannya tidaklah kafir. Ya, namun maksud kufur di sini ya, yaitu dia telah melakukan satu maksudnya adalah dia telah melakukan perbuatan orang-orang kafir. Amal amal kufar. Amalul kufur, amal-amal yang menyebabkan kekufuran. Dan yang kedua maksudnya adalah faqad kafara bima eh, fakat kafar di sini adalah dia telah kufur, dia telah melanggar, dia telah durhaka terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah tidak menyuruh ya hamba-hamba ini untuk durhaka menentang atau bahkan yang melarikan diri dari tuannya. Jadi uh, itu ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua uh, masih dari Jarir bin Abdullah ya radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuma abdin abaqa faqad bari'at min dhimmah. Siapa saja budak yang melarikan diri dari tuannya, maka ia telah terlepas dari perlindungan ia terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ia lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan satu ancaman dan kecaman ya dan ya, ya, kehinaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Dalam hal ini adalah hamba yang melarikan diri dari tuannya. Maka ia telah terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yang terlepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Ya artinya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Dan ini merupakan suatu uh, ancaman yang sangat berat yang menunjukkan besar uh, do, besarnya dosa perbuatan tersebut ya, besarnya dosa terpa perbuatan tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya di dunia sebelum di akhirat. Ya, nah kita tahu beberapa ancaman yang berkaitan yang senada dengan ini, misalnya orang yang eh, musbil, orang yang bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, maka Allah diri di akhirat dengan tidak melihatnya, tidak berbicara dengannya, ya, tidak eh, mensucikannya dari dari kesalahan dan baginya azab yang pedih. Ya, ya tiga dosa ini yaitu eh, isbal ya mengungkit-ungkit pemberian dan e, bersumpah palsu untuk melariskan dagangan. Nah, maka dari itu ya ancaman-ancaman seperti ini menunjukkan besarnya dosa yang dilakukan. Ya, dalam hal ini adalah orang ataupun budak yang melarikan diri dari tuannya. Demikian juga Jarir bin Abdullah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancaman yang berikutnya. Nabi mengatakan idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatun Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka tidak akan diterima salatnya. Nah, di sini tidak disebutkan batasan waktunya. Ya, tidak disebutkan batasan waktunya. Ya, tidak diterima salatnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak diterima salatnya. Ya. Di dalam riwayat lain, tapi riwayat itu lemah ya, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Jabir Ya, Nabi mengatakan salah satu la yakbalullahu lahum salatan. Tiga orang yang Allah tidak akan menerima salat bagi mereka. Walayas yas'adu lahum ila hasanah. Dan tidak ada kebaikan yang naik kepada mereka bagi mereka ke langit. Yang pertama al abdul abik, ya, e, budak yang melarikan diri hatta yarji'a ila maulah sampai dia kembali kepada tuannya. Wal mar'atu sakhit 'alaiha zaujuha hatta yarda Seorang istri yang suaminya marah terhadapnya hingga suaminya itu ridha. Wasakran hatta yashu. Ya hatta yashua. Dan orang mabuk hingga dia sadar. Tapi hadis ini lemah, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah hadis dhaifah. Ya, silsilah hadis dhaifah. Jadi kalau kita mengacu kepada hadis ini, maka batasan waktunya adalah sampai dia kembali kepada uh, tuannya sampai dia kembali kepada tuannya. Namun ya sayang hadis itu didhaifkan oleh para ulama. Taib. Jadi di sini Nabi mutlakkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya. Apabila seorang budak menerikan diri dari tuannya maka tidak akan diterima salatnya ya selama atau semasa dia melarikan diri tersebut hingga dia kembali kepada majikannya ya kepada tuannya jadi ini merupakan ancaman yang berat ya bukan berarti uh, tidak sah sholatnya namun Allah subhanahu wa tidak menerima apapun dari sholatnya artinya dia mendapatkan hasil yang nihil dari sholatnya tidak mendapatkan balasan dan pahala apapun. Sementara dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Ya, di dalam masa kedurhakaannya itu. Di dalam masa pelarian dirinya dari tuannya. Ya, dari, eh, dari majikannya tersebut. Nah demikian. Jadi ini merupakan salah satu ancaman yang berat juga. Ya, sama seperti ancaman yang ditujukan kepada orang yang mendatangi dukun. Man atakahinan lam tuqballahu salatun arba'ina laylatan Barang siapa yang mendatangi dukun, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Jadi itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Nah kemudian juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi ya bersabda ayyuma 'abdin mata fi ibaqatihi dakhala an-nar wa in qutila fi sabilillah Siapa saja budak yang mati dalam pelariannya, maka ia akan masuk neraka meskipun ia mati terbunuh fi sabilillah. Ia terbunuh fi sabilillah. Jadi ini termasuk salah satu su'ul khotimah yaitu hamba yang melarikan diri, budak yang melarikan diri dari tuannya. Ya, jika dia mati di dalam pelariannya tersebut, maka dia mati dalam keadaan maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya adalah dakhalan nar dia masuk neraka wa in qutila fi sabilillah walaupun matinya itu adalah terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala ya banyak lagi contoh-contoh yang lainnya di mana orang yang mati fi sabilillah terbunuh di jalan Allah ya ternyata dia terhalang masuk ke dalam sorga misalnya orang yang memiliki hutang orang yang memiliki hutang kezaliman terhadap orang lain maka ini akan menghalanginya untuk masuk ke surga Allah walaupun dia terbunuh fi sabilillah ya jadi ya proses itu tetap perlu ya proses tetap perlu nah demikian ya e, di dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala Ya di dalam hadis disebutkan bahwa hamba yang, eh, pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ya tentang kezaliman seorang manusia terhadap manusia lainnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya. Apabila dia termasuk penghuni sorga namun punya hutang kezaliman terhadap salah seorang penghuni neraka, ya maka dia ditahan masuk sorga hingga dia menyelesaikan urusannya dengan si penghuni neraka tersebut. Nah demikian. Nah dalam hal ini dia telah melakukan suatu kesalahan yang berkaitan dengan hak orang lain yaitu majikannya dalam hal ini majikannya yang mana majikannya ini yang telah membelinya yang telah mengurusnya yang telah memberikan ke, uh, makanan dan minuman serta tempat tinggal dan pakaian kepadanya maka dengan perbuatannya itu dia termasuk kufur nikmat dia tidak bersyukur kepada manusia Nabi mengatakan man lam yaskurin nas la yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia uh, belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diancam dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah demikian. Jadi uh, hadis ini yang terakhir ini menjelaskan kepada kita bahwa Eh, budak yang mati dalam pelariannya tersebut, ia termasuk ya uh, uh, uh, masuk dalam kategori suul khotimah. Ya, uh, orang yang mendapatkan suul khotimah, mati dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ dapat kita tarik juga satu kesimpulan bahwa orang-orang yang mati dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terancam mendapatkan suul khotimah. Salah satu tanda su'ul khotimah adalah orang-orang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan uh, husnul khotimah dan terhindar dari uh, su'ul khotimah. Ya, dan salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang mati dalam ketaatan ya orang yang mati dalam ketaatan, orang yang pergi berjuang di jalan Allah ya hingga dia kembali ia berada dalam ketaatan. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia terhitung fi sabilillah hingga dia kembali ke rumahnya. Man kharaja min baitihi taliban lil ilmi huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar ya dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia terhitung fi sabilillah sampai dia kembali. Nah demikian. Ya dengan catatan ya dia tidak melanggar hak-hak orang lain. Ya kita keluar dari rumah kita menuntut ilmu, tapi kita membiarkan diri kita berbuat zalim kepada orang lain. Ya durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, atau menzalimi sesama. Ya, nah itu akan uh, menghapus kebaikan-kebaikan kita Salah satu yang dapat merusak kebaikan seseorang adalah kezaliman-kezalimannya. Karena dalam hadis yang berkaitan dengan muflis, orang yang yang pailit, Nabi SAW menjelaskan orang yang pailit itu adalah orang yang datang dengan membawa pahala sholat, pahala sedekah, pahala puasa, mungkin pahala-pahala yang lainnya termasuk pahala berjihad di jalan Allah sampai terbunuh, pahala menuntut ilmu, namun itu semua menguap. Artinya semua itu habis sirna karena ternyata banyak sekali hutang kezalimannya. Si fulan dipukulnya, si fulan difitnahnya, si fulan digibahinya, si fulan di, um, dia ambil hartanya. Ya si fulan ini melarikan diri dari tuannya, dari majikannya, maka ya akan diambil kebaikan-kebaikannya akan diserahkan kepada orang-orang yang uh, dizaliminya. Nah, demikian. Jadi uh, budak yang melarikan diri dari tuannya ini termasuk dosa, kezaliman ya bukan hanya dosa kepada Allah ya tapi juga dosa kepada uh, uh, kesalahan yang berkaitan kezaliman yang berkaitan dengan uh, hak orang lain dalam hal ini adalah majikannya. Nah demikian para pendengar roja yang berbahagia. Jadi hadis-hadis di atas menunjukkan kepada kita kerasnya pengharaman ya atas dosa melarikan diri dari majikan, ya dosa budak yang melarikan diri dari tuannya dan uh, uh, ancamannya ya, berupa bahwa ia telah kufur ya durhaka terhadap uh, Rasulullah ya terhadap Allah dan Rasulnya kufur kepada Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kehormatan baginya eh, demikian juga salatnya ditolak ya hingga ia kembali kepada tuannya kemudian dia diancam dengan ancaman yang berat yaitu masuk api neraka walaupun dia terbunuh di jalan Allah jika dia tidak bertaubat dan mati di dalam pelariannya tersebut. Nah, demikianlah uh, dosa yang ke 57 ini al-kabiratu as-sabi'atu wal khamsun yaitu ibaqul abdi. Dan tentunya perbudakan ini akan terus ada sampai hari kiamat ya. Walaupun Islam menganjurkan kita untuk membebaskan budak, mendorong kita untuk membebaskan budak. Tapi perbudakan itu terus ada sampai hari kiamat selama jihad visabilillah masih ditegakkan di atas ya, muka bumi ini. Demikian. Kemudian Al-kabiratu ats-tsaminatu wal khamsun, dosa besar yang ke-58 yaitu adzabhu li azza wa jalla. Dosa besar yang ke-58 adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk salah satu dosa besar ya. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk salah satu perbuatan syirik ya, perbuatan syirik yang Allah Subhanahu wa taala mengancam laknat atas pelakunya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengancam laknat atas pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka atas pelakunya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya bahwa sesembelian ini harus wajib ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku maksudnya adalah salat lima waktu dan salat-salat sunat lainnya, wa nusuki dan nusukku maksudnya adalah penyembelian penyembelian hewan yang aku lakukan, wa mahyaya wa mamati ya, yaitu uh, hidup dan matiku yaitu segala yang kupersembahkan dalam hidupku wa mamati dan iman serta amal soleh yang kubawa mati lillahi rabbil alamin ya ikhlas mata-mata mengharap ya wajah Allah Subhanahu wa taala ya atau maksudnya adalah hidup dan matiku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala nah dengan dengan demikian ini merupakan penetapan terhadap uh, tauhid uluhiyah dan tauhid uh, rububiyah wa bidzalika umirtu Itulah yang diperintahkan kepadaku, yaitu yang diperintahkan yaitu diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala wa ana awwalul muslimin dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan kepada segenap kaum musyrikin yang menyembah selain Allah bahwa salat, penyembelihan hewan, ya, segala amal yang dipersembahkan dalam kehidupan serta iman dan amal saleh yang dibawa mati seluruhnya itu semata-mata ikhlas karena Allah dan untuk Allah tidak untuk selainnya ya tidak untuk selainnya dan bahwa beliau adalah orang yang Pertama tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam e, dari kalangan umat ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa penyembelihan hewan itu adalah ibadah, sama seperti salat dan amal-amal seluruh amal yang kita lakukan di dalam hidup ini, ya ibadah yang kita lakukan. Jadi penyembelihan hewan itu termasuk salah satu jenis ibadah. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah itu yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, itu harus kita tujukan dan kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surat Al-Kautsar ayat 2 Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Artinya tunaikanlah salat semata-mata mengharap wajah Allah ya karena Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah juga dengan menyebut asma Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah tabaraka wa taala. Jadi Allah memerintahkan nabinya untuk mengerjakan dua ibadah yang terkandung di dalamnya ketundukan, ketergantungan, berbaik sangka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat dan penyembelian hewan kurban yang merupakan ibadah e, jismaniyah dan ibadah maliyah yang paling agung. Ya, yaitu kita menyembelih hewan dan kita mengorbankan hewan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya ini adalah gabungan dari ibadah ya jasmaniah eh, jasmaniyah dan ibadah maliyah. Ya, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita mendekatkan diri dengan menyembelih hewan sembelihan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala semata, tidak untuk ya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kemudian juga Eh, diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Talib bahwa ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan empat kalimat kepadaku. Ya, beliau mengatakan la'an Allah man dzabaha li ghairillah. La'an Allah man la'ana walidayhi. Wa la'an Allah man awa muhdisan. Wa la'an Allah man ghayyara manaral ard. Ada tiga. Ah, afwan ada empat perkara yang disebutkan oleh Nabi di sini. Yang pertama Allah melaknat. Ya laknat itu adalah maknanya menjauhkan dan mengeluarkan yaitu menjauhkan dan mengeluarkan orang yang dilaknat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dari makhluk ini maknanya adalah kutukan dan celaan. Ya. Dan doa kejelekan laknat ini. Nah, kalau dari Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menjauhkan dan mengeluarkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, empat perkara yang mendapat laknat itu yang pertama adalah Allah melaknat orang yang menyembelih hewan yang ditujukan bagi selain Allah. Misalnya yang dia menyembelih korban, dia menyembelih hewan untuk kuburan misalnya, untuk orang yang sudah mati atau untuk jin atau untuk uh, uh, makhluk -makhluk gaib kata mereka ya ya penunggu satu tempat misalnya ya sering kita dengar ya para kontraktor ataupun pemborong satu bangunan ya misalnya jembatan atau jalan ya e, diwajibkan ataupun diharuskan untuk untuk mengorbankan atau menyembelih sesuatu ya agar proyeknya lancar ya, pembangunannya lancar maka disembelihlah ya kerbau ataupun lembu ataupun sapi ataupun hewan-hewan lainnya ya agar tidak diganggu oleh jin penguasa tempat itu. Nah, ini termasuk perbuatan syirik yang dilarang di sini ya, termasuk ya perbuatan yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga seperti orang yang menyembelih hewan-hewan kurban ini untuk dilabuhkan ataupun dihanyutkan ke laut ataupun ke sungai ya ataupun ke tempat-tempat lainnya untuk agar terhindar dari mudarat dan mara bencana dari penguasa uh, penguasa laut setempat ya misalnya ya orang-orang yang menyembelih hewan ataupun uh, sapi, kerbau dan sejenisnya untuk penguasa laut selatan misalnya. Nah ini termasuk ya yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam wal iyadu billah. Nah, itu yang pertama. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan yang ditujukan bagi selain Allah. Kemudian Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat ya orang yang melindungi pelaku kejahatan. Muhdisan di sini ya jika dibaca dengan mengkasrahkan huruf dal muhdisan maka maknanya adalah penjahat kalau dibaca dengan memfathahkan dal muhdasan maka maknanya adalah bid'ah dalam agama. Nah, jadi berdasarkan bacaan kedua, makna kalimat awa muhdisan artinya meridai kebid'ahan, yaitu menolong pelaku bid'ah, ya mendukung kebid'ahan dan pelakunya. Jadi ini termasuk perkara yang dapat uh, ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk tentunya ta'awun alal ismi wal udwan ya tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, kemudian yang terakhir adalah la'anallah man ghayyara al ard. Allah melaknat orang yang merubah-rubah tanda batas tanah. Ya, tanda-tanda pembatas yang membatasi tanah kita dengan tanah tetangga. Nah, ini termasuk ya orang yang mendapat laknat. Jadi Ali bin Abi Thalib dalam hadis ini menceritakan kepada kita bahwa beliau mendengar Rasulullah ya mengutuk setiap orang yang mendekatkan diri dengan menyembelih hewan sembelihan kepada selain Allah. Ya, mengutuk, melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung, ya dia melaknat uh, orang tua orang lain. Ya, maka orang lain itu balas melaknat ataupun mencaci kedua orang tuanya. Nah, kemudian Rasul juga melaknat orang yang melindungi penjahat ataupun orang yang melindungi ataupun meridai suatu perbuatan bid'ah di dalam agama dan Allah melaknat orang-orang yang merubah eh, tanda tanda batas tanah. Di, termasuk yang di, di, eh, diharamkan di sini ataupun dilaknat di sini adalah menyembelih hewan ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Ya Tariq bin Syihab menceritakan ya, kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya uh, dalam kitab Az-Zuhud dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya dari Tariq bin Shihab dari Salman Al-Farisi secara mauquf ya dengan sanad yang sahih ya uh, tentunya ini mauquf tapi memiliki uh, makna yang uh, marfu ya wallahu alam ya bahwa ya, dia menceritakan menceritakan tentang ada seorang laki-laki yang masuk surga karena lalat dan seorang yang masuk neraka karena seekor lalat juga maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" Kemudian beliau menjelaskan, ada dua orang laki-laki marrorajulani ala qaumin lahum sanamun la yaju la, ya, la yajuzu la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Tidak boleh ada yang lewat ya di daerahnya selain harus ya me, tidak ada yang boleh melewati berhala itu se, sebelum mempersembahkan kepadanya seekor kurban maka mereka berkata kepada salah seorang laki-laki dari laki-laki tersebut, ya korip. Qala laisa indi syai'un. Dia menjawab, persembahkanlah. Namun dia mengatakan aku tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Laisa indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Ya mereka mengatakan persembahkanlah walaupun seekor lalat. Fakor rabatu baban maka dia mempersembahkan seekor lalat fa khallu sabilahu maka mereka pun membiarkannya lewat fadakhalan nar ya eh, karena amal itu dia kemudian dia mati tanpa bertaubat dari amal itu maka dia pun masuk neraka wa qalul akhar ya, mereka mengatakan kepada yang satu lagi ya sama-sama lewat ke berhala itu Ya qarrib qal ma kuntu liqarrib li ahadin syai'an Allah azza wa jalla. Aku tidak akan maka jawab dia adalah aku tidak akan mempersembahkan kepada siapapun sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhala jannah. Mereka pun membunuhnya, memenggal lehernya dan dia pun masuk ke dalam surga. Nah, demikian. Kalaulah mempersembahkan seekor lalat saja bisa ya kepada selain Allah ya bisa menyebabkan seorang itu masuk ke dalam neraka Bagaimana pula dengan sesuatu yang lebih besar daripada lalat, eh, daripada seekor lalat, yaitu misalnya menyembelih sapi ataupun kerbau, kambing dan sebagainya untuk jin-jin ya, untuk uh, syaitan-syaitan ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya ancamannya adalah anar, neraka ya, eh, para pendengar yang berbahagia. Jadi intinya kita tidak boleh uh, mempersembahkan sesuatu ya kepada eh, selain Allah Subhanahu wa taala bahwa itu termasuk salah satu di antara dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ya ancam dengan ancaman yang berat. Allah mengatakan juga Inna ma harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging daging babi dan binatang yang ketika disembelih tidak e, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau ya juga maksudnya adalah yang di e, sembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala fa in e, innahu fis e, dalam lain e, dikatakan bahwa ini adalah suatu perbuatan durhaka ya nah demikian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga meriwayatkan kepada kita ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mal'unun man sabba abah mal'unun man sabba ummah terlaknatlah orang yang memaki ayahnya terlaknatlah orang yang memaki ibunya wa mal'unun man dhahaba li ghairillah dan terlaknat juga orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita bahwa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu dapat membatalkan tauhid di dalam hati kita dan juga haram hukumnya. Dan binatang yang disembelih untuk selain Allah itu tidak halal untuk dimakan, ya, tidak halal dimakan, haram, ya. Nah, jadi kalau ada sapi yang disembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram untuk dimakan. Ya, untuk haram untuk dimakan. Para ulama masih berselisih pendapat tentang barang-barang yang tidak disembelih. Ya, misalnya makanan ya seperti buah-buahan, uang, apakah boleh dimanfaatkan yang dipersembahkan untuk berhala? Ya, apakah boleh e, dimanfaatkan? Ya, ini ada dua pendapat di kalangan ulama antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Namun mereka sepakat Ya jika yang dipersembahkan kepada berhala itu adalah sembelihan, yaitu hewan sembelihan, maka hewan itu haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi. Eh, nah demikian. Nah juga termasuk di dalam bab ini adalah kita dilarang juga untuk menyembeli hewan yang ditujukan bagi Allah tapi disembeli di tempat yang digunakan untuk menyembeli hewan yang ditujukan untuk selain Allah ya. Nah, ini juga dilarang ya, ini juga uh, dilarang ya. Kita tidak boleh juga menyembelih hewan sembelihan yang, yang kita itu sembelih memang untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sembelih di tempat yang di situ disembelih hewan-hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Thabit bin Dohak meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bernadar akan menyembelih seekor onta di Buana maka lelaki itu pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nadarnya. Buanah ini adalah satu tempat di dataran rendah kota Mekah. Sebelum Yalamlam, ada yang mengatakan Hadbah. Ini adalah eh, wilayah Hadbah, tempatnya setelah Yambo. Itu Buanah. Nah, laki-laki itu bertanya tentang nadarnya. Maka beliau mengatakan, ya, apakah aku menyembelih? Ya tentunya nadar harus dilaksanakan. Maka Nabi bertanya kepadanya, ya ini perlu juga dipertanyakan tentang uh, hewan-hewannya, sembelihan ini, ya. apakah dia disembelih ya dengan menyebut nama Allah, kemudian apakah dia disembelih di tempat yang halal untuk disembelih, ya apakah di tempat itu pernah ada salah satu berhala, berhala jahiliyah yang disembah, lalu orang-orang menyembelih di situ untuk berhala, maka para eh, sahabat eh, menjawab tidak, dia bertanya lagi, apakah tempat itu pernah diselenggarakan salah satu perayaan hari besar mereka? Maka para sahabat menjawab tidak. Maka Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, "Aufi fi Fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamlik. Fi ma lam yamlik ibnu Adam. Hadis diriwayatkan oleh Imam uh, Abu Daud ya uh, dan disahihkan eh, uh, oleh para ulama. Nah demikian. Jadi Nabi mengatakan tunaikan nadarmu itu dan ketahuilah bahwa tidak boleh menunaikan nadar dalam hal berbuat maksiat eh, kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh juga bernadar barang-barang yang bukan miliknya, yang bukan milik kita, bukan ya milik dari eh, kita sendiri. Nah demikian. Jadi eh, eh Thabit Sabit bin Tahab di sini menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernadar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buana. Kemudian Nabi minta penjelasan tentang tempat itu. Apakah ada berhala yang disembah uh, kaum jahiliyah di situ? Ya, atau apakah dis, pernah diselenggarakan perayaan hari hari besar mereka di situ? Ya, haul mereka di situ. Nah, ketika diberitahu bahwa tempat itu bersih dari hal-hal tersebut, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki itu untuk menunaikan nadarnya. Nah, demikian, untuk menunaikan nadarnya. Jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwa ya tidak boleh atau haram hukumnya mengerjakan ketaatan di tempat yang digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah menyembelih hewan kurban, ya menyembelih hewan yang kita tujukan untuk Allah. Tapi kita uh, lakukan itu di tempat ya, yang biasa di situ disembelih ya hewan-hewan ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya tempat-tempat perayaan eh, apa namanya penyembelian hewan korban untuk eh, Nyi Roro Kidul misalnya ya. Nah, kita orang-orang biasa menyembelih itu dan melabuhkan, melepas hewan-hewan sembelian mereka untuk eh, untuk setan-setan di situ. Maka kita tidak boleh menyembelih di situ karena adanya unsur nilai tasyabuh dengan mereka dan dapat banyak sekali mudaratnya ya. Ya kita ada unsur tasyabuh di situ dengan mereka dan juga dapat mengelabui orang-orang awam. Mereka mengira bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dibolehkan. Nah demikian. Nah demikianlah dosa besar yang ke 58 yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, ya sebentar lagi mungkin kita akan melaksanakan ya salah satu ibadah yang agung yaitu menyembelih hewan kurban kita, maka sembelihlah itu ya dengan menyebut nama Allah dan lakukanlah itu karena Allah dan serahkanlah yaitu hewan kurban itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan lakukan penyembelihan itu di tempat-tempat yang di situ disembah berhala-berhala ataupun diagungkan di situ jin-jin ya eh, pengagungan penyembahan kepada jin-jin eh, setan-setan dan sejenisnya ya nah demikianlah ya dan sunnahnya adalah Nabi SAW menyembelih hewan kurban di tempat uh, ya di musola al-Aid dan beliau makan dari hewan yang beliau sembelih tersebut. Nah demikian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan kepada kita uh, keistiqomahan di atas agama dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Demikianlah Eh, para pendengar Radio Roja yang berbahagia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Uh, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada astaghfirullah li wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih jazakallah heran atas materi yang telah disampaikan. Dan ikhwatal Islam untuk selanjutnya di kesempatan sesi interaktif berikut kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui pesan singkat terlebih dahulu kami akan ajukan dari pendengar melalui 0819896543. Ada penanya Bapak Dharma di Kanci Cirebon juga Pak Ahmad di Lampung yang bertanya. Ya Ustaz, apa saja syarat seseorang disebut budak? Bagaimana dengan status uh, pembantu yang Eh, terutama untuk mereka yang uh, bekerja di luar negeri yang sering mendapat perlakuan layaknya budak. Apakah memang demikian? Uh, mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, budak itu satu lewat jalur keturunan. Ya, memang dia keturunan budak. Maka anaknya adalah budak. Nah, demikian. Jadi memang dia memiliki keturunan budak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi budak melalui ya eh, proses ya jihad penaklukan satu negeri ya kemudian dia menjadi tawanan dan menjadi budak nah itulah proses seorang menjadi budak imma dia itu keturunan memang dia keturunan seorang budak jadilah dia budak nah kemudian yang kedua ya melalui proses penaklukan ya jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di tempat-tempat penaklukan atau wilayah-wilayah penaklukan ya tawanan-tawanan ini menjadi budak nah demikian tawanan-tawanan ini ia menjadi budak. Nah, itulah prosesnya. Nah, e, kemudian berkaitan dengan pembantu khadim dan khadimah itu bukan budak. Itu adalah pekerja, itu adalah uh, orang yang kita pekerjakan ya dengan imbalan. Dia bukan milik kita. Dia cuma dipekerjakan ya yang harus kita bayar upahnya sebelum keringatnya kering ya seperti kajian-kajian yang telah kita jelaskan pada ya pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa khadim ini tidak termasuk budak. Ini adalah saudara kalian yang harus kalian beri makan seperti apa yang kalian makan, ya kalian beri pakaian seperti apa yang kalian pakai. Ya jika budak itu uh, afwan jika ya, khadim itu hidup bersama kita, ya beri dia ya kehidupan yang layak. Bukanlah mereka itu budak yang bebas diperlakukan seenak kita ya hingga ada yang menyiksanya dan lain sebagainya. Nah ini adalah suatu bentuk kezaliman yang sangat besar, dosa yang sangat besar ya terhadap ya khodim dan khodimah. Nah jadi ini ini ini beda babnya. Itu bukan budak ya, itu adalah ya, manusia merdeka. Mereka adalah ahrar, ya haroir. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Ya, yang kita pekerjakan, kita uh, mendapat manfaat dari tenaga mereka, dan kita berkewajiban untuk membayar upah mereka bahkan sebelum keringat mereka kering. Ya, kita sering mendengar perlakuan yang semena-mena dari majikan terhadap uh, khadimnya atau pembantunya ya dari seseorang ke, eh, kepada pembantunya ya tidak membayar upahnya bahkan menyiksanya ya dengan siksaan yang tidak berperikemanusiaan ini termasuk kezaliman yang sangat besar ya. Nah demikian. Ya terhadap budak saja tidak boleh sebenarnya seperti itu. Apalagi terhadap orang merdeka yang dia bukan budak kita, bukan milik kita. Budak yang itu notabene adalah milik kita saja nggak boleh diperlakukan seperti itu. Apalagi mereka itu bukan milik kita. Ya nggak ada uh, akad jual beli ya di situ dengan dia. Akadnya adalah jasa, ya bukan jual beli kita beli dia ya kemudian boleh kita jual lagi dia tidak dia akad akad kita dengan dia adalah akad jasa ya kita menga, uh, memanfaatkan jasanya servis dia nah yang kita uh, berkewajiban untuk membayar uh, uh, jerih payahnya ataupun keringatnya yang sudah keluar. Nah demikian. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian untuk uh, penanya. Bapak Dharma, Pak uh, Junedi juga di Depok ada Bapak atau Ibu Umu Haris di uh, di Jakarta yang bertanya hal yang sama. Demikian pula untuk Pak Hermanto di Banyuwangi. Berikutnya Kota Islam kami akan angkat dari penelpon di 0218236543 untuk Anda. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, makasih. Ya, eh, mohon maaf dikecilkan volume radio atau eh, eh monitor streamingnya, Bu. Iya, silakan. Iya, iya makasih. Silakan, Bu. Halo. Iya, silakan. Silakan Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Uh, saya mau nanya untuk yang tadi uh, masalah uh, apa makanan yang bekas sajian itu. Uh, eh, yeah. Kalau seandainya kita dikasih itu itu uh, tadi uh, udah diterangkan teman saya masih kurang jelas maksudnya kan tadi Ustadz bilang yang daging ya hanya hanya makanan yang daging apa gitu mm-hmm. untuk yang kalau untuk yang buah atau kue atau apa itu gimana eh, hukumnya gitu iya yeah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa e, para ulama sepakat ya sesembah e, sesajenan ataupun persembahan berupa hewan sembelihan itu ulama sepakat haram hukumnya untuk dimakan. Karena itu masuk e, ke dalam ya, firman Allah Subhanahu wa taala wa ma uhilla bihi segala sesuatu yang e, disembelih untuk Eh, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk yang ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya eh, wa ma dhubiha nusub ya yang disembelih ya untuk uh, berhala. Nah, demikian. Yang disembelih bukan tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala dan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, demikian penafsiran yang disebutkan oleh Al-Kalbi dia mengatakan yang dimaksud dengan wa madzubiha nusub adalah malam yuzkarismullah alaih yang tidak disebutkan nama Allah atasnya dan yang disembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya nah innahu lafiskun sungguhnya itu adalah fisik ya nah demikian artinya ya, tidak uh, halal untuk kita uh, makan ya tidak halal untuk uh, kita makan nah itu sepakat para ulama ya sepakat para ulama ya bahwa ya, sesajenan persembahan dalam bentuk sembelihan ya itu haram untuk dimakan, haram untuk dimakan. Adapun selain itu ya seperti misalnya uh, uang ya, barang-barang berharga ya kemudian juga makanan-makanan seperti buah-buahan yang itu bukan kategori sembelihan maka para ulama di sini berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh ya karena Nabi pernah memanfaatkan eh, uang-uang uh, ataupun harta-harta berharga benda-benda atau barang-barang berharga yang ya disimpan di bawah ataupun yang dipersembahkan untuk berhala lata uzza dan dan sejenisnya Nabi pernah memanfaat Nabi memanfaat itu dan uh, tidak melarang pe pemanfaatannya yang lain mengatakan tidak dibenarkan ya karena itu diserahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala Wallahu alam ya pendapat yang lebih roji yang mana tapi ya, ya, kita pribadi condong kepada yang kedua yang pertama afwan yaitu boleh dimanfaatkan ya berdasarkan dalil uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ya terutama ada uh, fitnah yang eh, dibalik itu misalnya orang-orang akan mengira bahwa perbuatan itu ya, boleh ya maka ya di di masa misalnya uh, tauhid itu lemah nah kalau kita ya dan pengetahuan masyarakat tentang tauhid itu lemah, maka kalau kita mengambil dan melihat orang-orang melihat maka mereka mengira bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dibolehkan, maka dianjurkan untuk tidak mengambilnya dalam kondisi tauhid itu lemah. Karena Nabi memanfaatkan itu ketika uh, tauhid itu sudah kuat dan menancap kokoh di uh, jazirah Arab. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, demikian jawaban atas pertanyaan tersebut. Terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Masih dari penelpon kami angkat untuk yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu. Iya, saya mau nanya nih. Kan saya masih punya utang ini ya, puasa kemarin sekitar lima hari. Nah, untuk mengisi sepuluh hari pertama bulan ini kan bulan Julhijjah gitu ya. Yang after itu saya puasa yang makodo apa puasa sunnah bulan Julhijjah? Iya. Pak Ustaz. Baik terus niatnya bagaimana gitu. baik terima kasih ibu iya. nah. iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada dua amal. Yang satu hukumnya wajib yaitu kodok puasa Ramadan dan yang satu mustahab yaitu ya berpuasa sunat di 10 hari eh, pertama eh, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Nah, demikian. Eh, tapi di sini sifat kedua ibadah ini berbeda. Yang wajib memang wajib di sini tapi waktunya muasa. Ya, waktunya muasa. Artinya waktunya itu uh, lapang dan luang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faiddatun min ayamin ukhar. Dan hitungannya adalah uh, ataupun diganti pada hari yang lain. Jadi waktunya lapang. Sementara mustahab di sini amalan yang mustahab itu waktunya pendek ataupun singkat, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini saja. Maka di sini tidak ada pertentangan sebenarnya, ya. Kita dahulukan di sini amal yang mustahab karena waktunya pendek dan kita tangguhkan amal yang wajib karena waktunya lapang. Wallahu alam bisawab. Nah, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan pertanyaan kembali dari pesan singkat yang e, masuk dari beberapa penanya, diantaranya dari Umu Rifki di Semarang dan ada Umu Hilma di Bantar Gebang yang bertanya hal yang sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullah. Apabila kita diberi e, masakan berupa e, sesembelihan e, daging dari kaum muslimin yang memperingati uh, meninggalnya uh, keluarga dari uh, saudara kaum muslimin tersebut apakah boleh bagi kita untuk menerimanya terima kasih Ustaz uh, iya eh, pertama ya kita sambung dulu dari pertanyaannya dari uh, yang bertanya tentang puasa kodok Ramadan tadi uh, diperjelas sedikit bahwa ya uh, jadi mengkodok puasa Ramadan itu waktunya lapang jadi ya bolehlah kita tunda nanti setelah apa namanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi kita dahulukan eh, amal-amal uh, yang sunat ini karena waktunya sempit dan kita lakukan kewajiban itu setelahnya karena waktunya lapang. Nah, demikian. Yang kedua, ya pertanyaan yang tadi bahwa uh, hewan sembelihan yang diharamkan karena dipersembahkan untuk selain Allah itu bukan hanya yang mentah dalam bentuk mentah dalam bentuk yang sudah dimasak apabila itu disembelih untuk selain Allah maka hukumnya tetap haram ya bukan yang mentah saja tapi yang dimasak dia menyembelih misalnya untuk jin ya penguasa satu tempat ya kemudian dia sembelih ya, hewan itu untuk jin tersebut lalu dia makan dia masak ya diserahkan kepada kita, maka itu juga tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Namun yang disembelih untuk memperingati haul ya apa dan sebagainya ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia e, menyembelih itu mungkin e, syukuran lah dalam bentuk seperti itu kan begitu ya. Nah, ini adalah amal-amal bid'ah. Ya, amal-amal bid'ah. Nah, kita wajib mem mem memberinya nasihat dengan cara yang baik ya nah demikian bahwa amal-amal itu tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian. Nah kalau ya, dengan cara yang halus kita menolaknya mungkin ya dia tidak akan tersinggung ya dan dia mengerti apa yang menjadi sikap dan pendirian kita. Wallahu alam bisawab. Ya tapi kalau kita tolak dengan cara yang kasar tentunya dia akan tersinggung. Nah dalam hal ini tentunya kita uh, wajib ya memberi nasihat munasoh kepada kaum muslimin ya bahwa acara-acara seperti itu tergolong ya acara-acara bid'ah yang tidak ada contohnya dari uh, Rasulullah SAW peringati haul kematian ya memperingati haul kematian tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari. Nah itu tidak ada contohnya dari uh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Baik, terima nah, kasih. Jadi perlu nama. ya di, iya. dijelaskan dengan cara yang baik supaya baik. tetangga kita itu nggak tersinggung begitu. Nah. Allah alam. Nah, terima kasih atas jawaban Ustaz. Kami angkat untuk dari eh, kesempatan berikutnya masih dari telepon. Silakan ada pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya kan suami udah meninggal, tapi kita tuh lagi head gitu, doa bahasa Indonesia boleh apa tidak? Kan dia lagi head gitu, tuh bahasa Indonesia misalnya saya maafkan suami saya gitu. Iya. Kalau lagi ah, head, iya. doa untuk orang meninggal boleh apa tidak lagi? Kita lagi nggak wudhu gitu, lagi kita nggak wudhu atau kita lagi head, boleh apa tidak doakan orang yang sudah meninggal nomor satu. Baik, baik. Nah, terima kasih ibu. E, eh, cukup satu saja bu ya. Terima kasih. Iya, e, wanita haid tidak dilarang berdoa. Wanita haid cuma dilarang dua e, dua perkara, yaitu mengerjakan puasa dan mengerjakan sholat. Nah, termasuk di dalamnya adalah tawaf ya di Baitillahil Haram. Jika dia berada di sana, dia tidak boleh Eh, melaksanakan tawaf. Nah, itulah dia larangan terhadap wanita yang haid. Adapun dia membaca Quran dengan hafalannya, dia berzikir, berdoa ya untuk siapa saja ya termasuk juga untuk suaminya maka itu tidak terlarang dan boleh dengan bahasa Indonesia. Bahkan doa itu mungkin lebih eh, khusyuk, lebih ya, lebih mudah, eh, bisa dipahami ya lebih masuk ke dalam mengena ke dalam hati dan lebih membuat kita dekat kepada yang kita minta yaitu Allah Subhanahu wa taala jika kita mengerti bahasanya. Nah, jadi boleh sebenarnya berdoa dengan bahasa e, Indonesia, bahasa yang kita mengerti. Nah, demikian. Jadi tidak terhalang untuk berdoa ya. Eh, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian untuk Ibu, semoga bermanfaat. Kami masih angkat dari telepon, sudah ada Ibu Dimas di Jakarta. Silakan Ibu Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Nah, tentang pelajaran anak SD, pelajaran agama itu sering mendapatkan itu PR tentang bagaimana bagaimana niat sholat duha, kemudian bagaimana bunyi doa penuh seperti itu Pak Ustaz. Bagaimana hmm. kita mengajarkan kepada anak kita bahwa itu sebetulnya tidak diajarkan oleh Rasulullah gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah ini sebenarnya masalahnya ada pada kurikulum sekolah-sekolah yang sebagian umum, sebagian mengatasnamakan Islam tapi ya tidak meneliti secara eh, penuh ya secara seksama terhadap kurikulum yang mereka pakai. Masih banyak di buku-buku sekolah itu hal-hal yang menyimpang dari sunnah maka kewajiban kita orang tua untuk mengawalnya. Dan yang terbaik memang ya sekolah itu ya kita amanahkan ya anak kita itu di sekolah yang memang kita bisa percaya kan begitu ya. Yang kita eh, percaya bahwa sekolah itu mengajarkan hal yang baik kepada anak-anak kita. Ya, perkara-perkara yang sunnah kepada anak-anak kita ya. Nah, jika ternyata eh, tidak ya, mungkin karena eh, satu dan lain hal ya e, maka kita wajib untuk mengawal dan mengawasinya ya kita menjelaskan setiap perkara-perkara yang menyimpang ya. ya, misalnya seperti itu tadi yang hal-hal yang tidak ada dalilnya ya, seperti melafalkan niat ya e, kemudian e, bunyi niat ya e, yang ma ma'ruf di kalangan masyarakat awam ya setiap e, sholat ada niat tertentu kan begitu ya yang harus dilafalkan maka nah. kita jelaskan bahwa ini semua adalah uh, amal-amal uh, yang tidak ada contohnya uh, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hmm. tidak ada juga penjelasan yang sahih dari para ulama ya, tentang amal-amal seperti itu. Nah demikian. Ya kemudian uh, pesan kita kepada para orang tua adalah hendaknya menitipkan anak itu ke tempat pendidikan yang memang kita percaya ya eh, mereka mengajarkan hal-hal yang baik ya sunnah kepada anak-anak kita karena itu adalah tanggung jawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wallahu alam baik terima kasih atas jawabannya kita angkat kembali dari telepon untuk mungkin pertanyaan terakhir saja di kesempatan uh, pagi hari ini silakan bisa Anda hubungi kembali kami di 0218236543 6 halo halo Nah, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari eh, pesan singkat dari Abu Rizki di Kebagusan, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullah. Ustadz, ibu saya masih melakukan suguhan atau ancak untuk roh-roh halus. Saya sudah berupaya untuk melarang, akan tetapi Eh, belum bisa ibu saya belum bisa menerima dan malah mengatakan saya sebagai anak yang durhaka. Mohon bagaimanakah e, nasihat Ustadz untuk e, memberikan masukan kepada ibu saya tersebut? Terima kasih. Ya, pertama tentunya itu bukan suatu kedurhakaan ya uh, eh, kita memberikan nasihat dengan cara yang baik kepada orang tua kita atas satu perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukannya, nah itu bukanlah satu kedurhakaan, bahkan itu satu kewajiban bagi seorang anak terhadap ya dua orang tuanya, bahkan ya eh, berdosa dia jika dia biarkan orang tuanya yang melakukan perbuatan-perbuatan uh, seperti itu ya. Jadi ya perlulah kita memberikan nasihat ya secara baik kepada orang tua ya nasihat yang baik kepada orang tua ya tentunya eh, dengan kata-kata yang ya, tidak menggurui ya atau ya kalau boleh kita eh, cari orang yang dapat menyampaikan pesan itu kepada orang tua kita mungkin paman kita ya mungkin kalau kita langsung sebagai anak ya tentunya mereka pandang kita berada di bawah mereka ya mereka tidak menggubris eh, ya perkataan kita maka mungkin kita ya jadi tidak usah paksakan ya, kebenaran itu harus diterima dari lisan kita mungkin melalui uh, orang lain ya melalui orang yang didengar kata-katanya oleh orang tua kita mungkin paman kita bibi kita dan ya sejenisnya yang kedua ya tentunya uh, kita harus terus berdoa ya doa untuk orang tua kita, ya doa untuk orang tua kita agar diberi petunjuk kepada uh, hidayah ya kepada sunnah, ya kepada ketaatan, ya dan mohon kepadanya agar uh, diberi hidayah ya kepada jalan yang lurus. Ya seperti yang dilakukan oleh uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya satu kisah yang bagus bagaimana uh, Abu Hurairah seorang anak yang soleh dan berbakti kepada ibunya, dia berdakwah kepada ibunya. Abu Hurairah menceritakan Dahulu aku mengajak ibuku untuk memeluk Islam. Nah saat itu ibuku itu masih musyrik. Nah pada suatu hari aku pergi mendakwahinya. Lalu aku mendengar perkataan yang kurang sedap, yang tidak enak tentang Rasulullah. Maka aku pun menemui Rasulullah sambil berlinang air mata. Kukatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku sudah mengajak ibuku untuk masuk Islam, namun ia menolak ajakanku. Pada suatu hari aku pergi mendakwahinya, lalu aku mendengar perkataan yang tidak mengenakkan tentang dirimu. Maka mohonlah kepada Allah semoga memberi hidayah bagi ibu Abu Hurairah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi ibu Abu Hurairah. Jadi coba lihat, Abu Hurairah eh, berdoa tentunya dia, tapi dia minta doa kepada Nabi yang dia pandang uh, uh, makbul doanya, ya orang seorang nabi ya tentunya makbul doanya. Dia minta doa dari Nabi agar mendoakan ibunya dapat hidayah. Ya mudah-mudahan doa itu dikabulkan. Nah, maka aku pun keluar dengan perasaan gembira karena doa Rasulullah tersebut. Ya sesampainya di ambang pintu, aku dapati pintu tertutup. Ternyata ibuku mendengar suara langkahku. Ia mengatakan, tetaplah engkau di tempatmu, wahai Abu Hurairah. Lalu aku mendengar suara percikan air dari dalam. Ternyata ibuku sedang mandi. Lalu ia mengenakan bajunya dan selendangnya baru ia membukakan pintu. Lalu ia berkata, Hai Abu Hurairah, sesungguhnya aku bersaksi la ilaha illallah. Dan aku bersaksi bahwa bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, coba lihat. Jadi ya ini uh, kita juga harus ya, memohon kepada Allah hidayah ya untuk ya, ibu kita supaya dia uh, sadar dan dapat petunjuk kepada uh, ajaran yang benar, agama yang benar ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, eh, pertanyaan dari eh, pendengar tadi untuk perjumpaan kita Ustaz, mungkin ada kesimpulan akhir yang akan disampaikan. Ya, eh, para pendengar Radio Roja yang berbahagia, Alhamdulillah pada pagi ini kita telah membahas dua dosa besar sekaligus yaitu Dosa besar yang ke-57, budak yang melarikan diri dari uh, tuannya, di mana dia diancam dengan banyak sekali ancaman, di antaranya tidak diterima sholatnya, terlepas dia dari perlindungan Allah, kemudian uh, dia telah melakukan satu perbuatan yang kufur kepada eh, Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengancamnya dengan ancaman uh, dukhulun masuk ke dalam api neraka. Walaupun dia mati ya fisabilillah terbunuh di jalan Allah. Nah demikian itu uh, yang pertama uh, eh, kabirah ataupun dosa besar yang ke-57. Kemudian dosa besar yang ke-58 adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk salah satu perbuatan syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam dan termasuk perbuatan yang uh, diancam ya dengan ancaman uh, anar neraka ya seperti e, kisah ya seorang yang mengorbankan seekor lalat ya untuk selain Allah dia masuk neraka gara-gara perbuatan tersebut dan juga termasuk perkara yang diancam Allah dengan ancaman laknat ya dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah demikianlah e, para pendengar yang berbahagia mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim.